Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Dia sebagai pemimpin, sebagai pelindung dan yang mengurusi segala hajat dan kepentingan orang-orang yang saleh. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat Allah serta salam untuk beliau demikian pula keluarga serta segenap sahabat beliau dan setiap pengikutnya hingga hari akhir kelak amma ba'd aku bersyukur dan memuji kepada Allah yang telah mempermudah untukku berziarah mendatangi kota ini kota yang baik insyaallah taala maka karenanya aku memohon kepada Allah untuk selalu menjaga negeri ini menjaga segenap penduduknya dan terutama menjaga para penguasa dan pemerintahnya aku berterima kasih bersyukur kepada antum sekalian yang telah hadir datang di majelis ini. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkainya, yang mendapat taufik darinya agar Allah pula tidak menjadikan ada di antara kita orang yang celaka dan terharamkan dari kebaikan. Hadithi insyaallah taala سيكون معكم بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق حول الأسس المهمة التي تجعل الأسرة سعيدة ومطمئنة كلنا يبحث عن أسرة سعيدة يعيش فيها بسعادة ورخاء لا يشعر فيها بأي قلق وأنتم كذلك تعرفون أن السعادة هدف جميع الناس كل الناس يسعون لتحقيق السعادة ولكن طرائقهم تختلف من شخص إلى آخر ومن أسلوب إلى آخر ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل أن يجعل السعادة في كتابه أن أبى إلا أن يجعل السعادة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن رأيت سعادة عند من يخالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنها سعادة لا تتجاوز الشفاه ولا تتجاوز الأسنان لكنها لكن القلوب في وحشة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى فهذه الأسرة يجب العناية بها والاعتناء بها ووقايتها ويجب وقايتها من أسباب التفكك وأسباب الانهيار وإذا حصلت فيها شيء من المشاكل يجب علاجها بالطرق الصحيحة وهذا كله ولله الحمد موجود في الإسلام وقد علمنا ديننا أن هذا علاجه في الإسلام فلذلك تجد أن هذه الأحكام مذكورة في كتب الفقه في أحكام النكاح ما يشترط في الزوجة ما يستحب في الزوجة ما يشترط في الزوج ما يستحب أن يكون فيه وإذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة أفرد له العلماء باب خاص في الفقه يسمى باب النشوز باب النشوز هذا كله موجود في الإسلام ولله الحمد Tema kita pada siang ini adalah tentang keluarga, yaitu tentang pokok-pokok penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim agar keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, agar menjadi keluarga yang mendapat ketenangan dan ketentraman. Tentunya masing-masing kita tahu bahwa setiap orang mendambakan, berharap memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia yang tidak ada problematika di dalamnya. Kebahagiaan ini menjadi cita-cita dan harapan setiap insan. Hanya saja berbeda jauh cara mereka untuk mendapatinya. Bagaimana mereka melangkah dan metode apa yang mereka tempuh untuk mendapat kebahagiaan itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membiarkan hambanya kaum mukminin mencari kebahagiaan itu dari diri mereka sendiri. Namun Allah telah ajarkan kepada mereka kebahagiaan yang telah dituntunkan di dalam Quranul Kerim dan juga di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. sallam. Maka jika kita melihat kebahagiaan dalam tanda kutip pada orang-orang yang melanggar dan menyalahi ajaran-ajaran Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah kebahagiaan itu hanyalah kebahagiaan yang semu karena pada hakikatnya jiwa mereka, hati mereka dalam keadaan centang perenang, jiwa mereka dalam keadaan gelisah dan tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Oleh sebab itu keluarga wajib bagi setiap mukmin untuk peduli dan memperhatikannya, mendidiknya, serta menjaganya dari segala sebab dari segala cara yang akan menyeretnya kepada kehancuran dan kebinasaan dan jikalau saja terjadi perselisihan terjadi problematika dalam rumah tangga hendaknya semua itu diselesaikan dengan tuntunan syar'i yang semua itu telah diperhatikan di dalam Islam. Para ulama kita pula, para fuqaha telah membahas itu semua dalam kitab-kitab fikih mereka sehingga di kitab fikih itu ada yang mereka sebut sebagai bab nikah tentang pernikahan. Mereka sebutkan padanya apa saja hak-hak seorang suami, apa pula kewajiban-kewajibannya. Sebaliknya pula apa saja hak-hak seorang istri dan apa pula kewajiban-kewajibannya. Demikian pula jika terjadi perselisihan, perbedaan di antara keduanya, mereka bahas dan mereka sebutkan dalam kitab itu dalam bab sendiri yang mereka sebutkan sebagai an-nusus yaitu bagaimana cara seorang suami menghadapi jika istrinya melonjak melawan, menentang dan tidak taat kepadanya. ولهذا سنتحدث عن الأسس التي تكون بها الأسرة سعيدة إن شاء الله تعالى فأول أساس وأول معلم من معالم الأسرة السعيدة اختيار الزوجة الصالحة اختيار الزوجة الصالحة وكذلك المرأة تختار الزوج الصالح من هي الزوجة الصالحة وما هو الدليل على أنه يستحب أن يختار الرجل زوجة صالحة قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع أي يتزوج الرجل المرأة لأحد أربعة أسباب أو لأحد أو لإحدى أربع غايات تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ولاحظوا هنا في اللغة العربية قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر معناه الذي يحوز ويفوز بالمرأة الصالحة أنه ظافر أفلح انتصر آه، آه، يعني ربح ظفر بهذه المرأة مرأة الصالحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين أي صاحبة الدين التي عندها تدين قد تكون المرأة جميلة ولكنها لا تبالي بالإسلام لا تبالي بالدين قد تكون المرأة ذات مال لكنها لا تبالي بالدين قد تكون المرأة صاحبة حسب ونسبها مشهور ومعروف ولكنها امرأة ليست ذات دين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين أي دعك من هذه النسوة وخذ هذه المرأة المتدينة لأنها عضو مهم ولبنة مهمة في بناء البيت الصادق الصحيح الصالح فمن هنا أول أمر أن يبدأ بالمرأة الصالحة ثم هنا يأتي سؤال من هي المرأة الصالحة كيف أعرف أن هذه امرأة صالحة الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق خلقه أي أنه يقوم بحق الله عز وجل فيؤدي الفرائض والواجبات ويقوم بحق خلقه حق خلق الله عز وجل حق الوالدين حق الزوج حق الجيران إلى غير ذلك نعم Adapun beberapa perkara penting yang menjadi dasar untuk kebahagiaan hidup berumah tangga. Yang pertama adalah memilih pasangan hidup yang saleh. Jika itu seorang lelaki, maka hendaklah dia mencari seorang wanita pendamping hidupnya, wanita yang salihah. Jika itu seorang wanita, maka hendaknya pula dia memilih lelaki yang saleh sebagai pasangan pendamping hidupnya. Hal ini tersebutkan dalilnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda tungkahul mar'atu arba bahwa wanita itu dinikahi karena empat alasan empat sebab yang karenanya wanita itu dinikahi empat tujuan yang karenanya seseorang mencari dan menikahi seorang wanita lima liha yang pertama Rasul sebutkan karena hartanya wali jamaliha karena kecantikannya wali hasabiha karena keturunannya wali diniha dan karena agamanya fadfar bidzatid din taribat yada maka pilihlah olehmu wanita yang beragama agar dengan itu kamu bahagia tidak sengsara perhatikan apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini dalam bahasa Arab fazfar yang berasal dari kata zafar yang bermakna kemenangan yang bermakna kebahagiaan berarti dalam hadis ini Rasulullah telah membimbing kepada umatnya seorang mukmin jika menikahi seorang wanita yang salihah, beragama, berakhlak, berarti dengan itu dia telah bahagia, dengan itu dia telah menang, mendapat kemenangan besar dalam kehidupan dunia ini karena pendamping hidupnya, pasangan hidupnya adalah seorang wanita yang salihah. Itu yang menjadi penilaian utama pada seorang wanita bukan kecantikannya. Mungkin saja seorang wanita cantik rupawan tetapi tidak ada kepeduliannya terhadap urusan agamanya. Atau mungkin saja wanita itu kaya raya harta bendanya namun juga tidak mementingkan perkara ilmu agamanya Demikian pula mungkin saja wanita itu dari nasab yang tinggi, dari keluarga yang terhormat, tetapi dia pula tidak mementingkan ajaran-ajaran agamanya. Rasulullah dalam hadis ini membimbing, lupakan semua itu, jangan pedulikan semua itu, tetapi ambil olehmu, carilah wanita yang beragama, punya agama dalam pengertian dia mementingkan perkara-perkara agamanya, dia peduli dengan <clears throat> ajaran-ajaran agamanya karena istri <clears throat> perempuan ini adalah anggota terpenting dalam keluargamu. Dia menjadi fondasi awal untuk engkau membangun dan mendirikan bangunan rumah tangga yang kau inginkan akan menjadi soleh dan bahagia. Adapun as asaleh atau wanita yang salihah, para ulama sebutkan kriterianya adalah setiap orang yang menunaikan dengan baik hak-hak Allah dia kerjakan Demikian pula dia menunaikan hak-hak orang lain, baik itu kepada kedua orang tuanya, baik itu kepada pasangan hidupnya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Begitu pula kepada karib kerabat, keluarga dan tetangganya. Jika hak Allah dan hak orang lain dia jaga dan dia tunaikan dengan baik itulah orang yang saleh atau wanita yang salihah وايضا يجب على المراه ان تختار الرجل الصالح ايضا اختيار الصالحين ليس واجبا على الرجل فقط بل على المراه ايضا لاننا نلاحظ ان كثيرا من الفتيات أو أولياء أمور الفتيات نلاحظ أنهم يحرصون على الرجل الذي عنده البيت والشهادة والمال ومستوى المعيشي الجيد ثم بعد ذلك لا يبالون بدينه وأخلاقه هذا موجود في كثير من بلدان من بلدان المسلمين والله أعلم هل هو كذلك موجود عندكم أيضا فيجب على المرأة وعلى وليها أن يحرصا على تزويج ذي الدين صاحب الدين متدين مستقيم محافظ على الصلوات وقد سئل بعض سلفنا الصالح من أئمة الصحابة والتابعين واتباع التابعين سئل بعضهم عمن يزوج قال أزوج من قال زوجها صاحب الدين إن عاشرها عاشرها بمعروف وإن فارقها فارقها بمعروف فكذلك يجب على المرأة أن تحرص على صاحب الأخلاق صاحب الدين متدين لأنه يعينها على طاعة الله عز وجل ويعينها على إصلاح أولادها إصلاحها هي نفسها فهذه مسألة مهمة يتساهل فيها كثير من الناس Demikian pula wajib bagi setiap muslimah untuk memilih calon suami yang saleh, lelaki yang saleh sebagai pendamping dan pasangan hidupnya. Hal ini kita sebutkan karena kewajiban memilih pasangan yang saleh bukan hanya kepada kaum lelaki memilih calon istri yang salehah, tetapi hal ini pula menjadi kewajiban seorang wanita muslimah untuk mencari pasangan atau calon suaminya yang juga soleh. Hal ini karena banyak dari para pemudi-pemudi muslimah, dari para gadis muslimah, atau dari para walinya, ayahnya, atau mungkin saudaranya, hanya peduli hanya mementingkan calon suami untuk anaknya atau saudarinya lelaki yang kaya raya yang dipentingkan oleh mereka semua bagaimana calon suaminya apa yang dimiliki olehnya dari titel dan ijazah pendidikannya atau harta bendanya dan status sosialnya. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan seperti apa agama orang ini, seperti apa akhlaknya. Oleh sebab itu kewajiban seorang muslimah yang hendak menikah begitu pula menjadi kewajiban walinya untuk menikahkan atau menikah dengan seorang lelaki yang soleh, yang mementingkan perkara agamanya. Para ulama salaf rahimahumullah dari sahabat juga tabi'in ketika mereka ditanya tentang perkara pernikahan dengan siapa dia menikahkan putrinya atau saudarinya mereka menikahkan, memilih hanya dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beragama. Karena apa? Mereka jelaskan kalau lelaki ini saleh, menunaikan hak Allah, menunaikan hak orang lain, maka jika dia cinta, senang dengan istrinya, maka akan dia perlakukan dengan baik, dengan ma'ruf, dia hormati, dia sayangi, dia lindungi, dia jaga. Namun jika ada ketidakcocokan, jika ada satu dan lain hal yang membuat adanya perceraian, perpisahan, ia pun menceraikannya dengan cara baik, tidak akan menyakitinya, tidak akan mendoliminya. Demikianlah seorang lelaki yang saleh akan membantu istrinya dalam taat kepada Allah, membantu istrinya untuk membenahi dirinya, semakin menjadi wanita yang salehah dan membantu untuk mendidik dan membenahi mensolehkan anak-anak keturunan mereka berdua. Perkara ini penting namun sangat disayangkan banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. ومن الأسس المهمة التي يجب أن يهتم بها الأبوان الزوجان تربية الأولاد من الأسس المهمة تربية الأولاد التربية الصالحة المقصود من التربية الصالحة إنشاء جيل صالح يقوم بحق الله سبحانه وتعالى وبحق دينه دين الإسلام هذا الجيل الصالح لا يمكن أن ينشأ إلا تحت تربية صالحة موفقة سديدة ولا يمكن للأولاد والبنات لا يمكن لهم أن يتربوا تربية صالحة إلا بالعقيدة الصالحة العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة لابد أن تربي ولدك وصغيرك على العقيدة الصحيحة أن الله خلقنا ورزقنا وأنه مالك الملك خالق الخلق هو الذي خلقهم ليس له شريك ليس له معاون وأنه أمرنا بعبادته فعبادته حقه علينا يجب علينا أن نقوم بحقه وأن الإنسان لا يمكن أن يشعر بالسعادة إلا إذا عاش مع الله هذه المسائل وغيرها من المسائل من عقائد أهل السنة ما يجب لله عز وجل ما يجب لرسوله ما يجب للصحابة عقيدتنا في رؤية الله يوم القيامة في الحوض في الصراط في الميزان في عذاب القبر كل هذه الأشياء تربي ولدك عليها وكذلك تربيه على الأخلاق الحسنة بر الوالدين إكرام الجار إكرام الضيف الصدق في الحديث الوفاء بالعهد ربه وعلمه على أنه لا يأكل الحرام لا يأكل مال أحد ولا يمد يده لمال أحد علمه أنه يحترم الكبير ويرحم الصغير علمه أنه يعتز بدينه يعتز بدينه وأن الإسلام مصدر عزته ومصدر شرفه وكرامته وأنه لا كرامة له بدون الإسلام وأنه عزيز ما دام أنه متمسك بالإسلام فإذا ترك الإسلام ذل وصار هينا على الآخرين يجب على الأب أن يعلم ولده هذه العقائد المهمة كذلك الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة أن تربيه على الصدق في الحديث الوفاء بالوعد تربيه على التواضع تربيه على على احترام الآخرين هذه كلها لابد أن تربي الولد عليها بعض الناس ربما جعل الغاية في الولد هي أن يربيه على الشهادات فقط بعد ذلك لا يبالي هل هو يأكل حرام هل هو لسانه شديد على الآخرين بذيء في حق الآخرين سفيه لا يبالي المهم أن يأتي بشهادة جيدة معدل أو نسبة يعني جيدة في الشهادة بعد ذلك إذا حاز على الشهادة فبعد ذلك لا يبالي حيث وصلت عقيدته أو وصلت أخلاقه هذا الكلام غير صحيح غير صحيح الشهادة مطلوبة طيب أمر لا بأس به لكن فوق الشهادة أن يتربى على العقيدة الصحيحة وأن يتربى على الأخلاق الحسنة termasuk dari dasar yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua, oleh suami dan istri adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan agar mereka menjadi generasi yang saleh, yang menunaikan dan memberikan hak-hak agamanya. Pendidikan yang saleh ini tidak akan bisa mereka capai kecuali dengan memberikan tarbiyah yang baik, pendidikan yang saleh dan tidak akan bisa tarbiyah ini menjadi tarbiyah yang saleh yang mendapat taufik kecuali ketika mereka mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah di atas akidah yang benar mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang mulia ini menjadi kewajiban kedua orang tua mendidik anak-anaknya dengan akidah yang saleh, menanamkan di jiwa mereka bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan segalanya. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya. Maka kita wajib menunaikan ibadah itu sebagai hak Allah atas kita Tanamkan kepada anak-anak kita bahwa tidak akan kita bahagia, tidak akan kita mendapat kesenangan kecuali dengan menjalankan perintah-perintah agama, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi hak Rasulnya, apa yang menjadi hak para sahabatnya, ajarkan semua itu kepada mereka tanamkan di dalam hati mereka. Begitu pula tentang perkara-perkara iman, iman kepada azab kubur, iman kepada hari kiamat, mengimani as-sirat, jembatan yang ada di hari kiamat kelak. Begitu pula timbangan mizan yang ada di hari akhir kelak. Tanamkan semua ini kepada mereka. Mereka. Ajarkan pula kepada mereka akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, menjamu dan menghormati tamu, berbuat baik dan menghormati tetangganya, menghormati yang lebih tua atau lebih besar darinya, agar dia pula tidak makan dan tidak mengambil yang haram untuknya. Ajarkan kepadanya bahwa dia tidak akan mulia, tidak akan bahagia kecuali dengan tuntunan Islam. Ajarkan padanya bahwa Islamlah sumber kebahagiaannya. Islamlah yang akan membuat dia terhormat dan menjadi orang mulia selama dia dalam tuntunan Islam. Namun jika ia tinggalkan dan dia menyalahi melanggar ajaran-ajaran Islam pasti dia akan terhina pasti dia akan menjadi orang yang rendah wal billah demikian akhlak-akhlak mulia yang lain ajarkan padanya kejujuran dalam berbicara tawadhu demikian pula untuk dia setia dan menunaikan janji yang telah dia berikan kepada orang lain menghormati dan memuliakan orang lain dalam tutur kata dan berbicara. Ini semua tarbiyah kewajiban yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Sangat disayangkan sebagian orang tua menganggap dan menjadikan puncak tertinggi dalam masalah pendidikan kepada anak-anaknya yang paling mereka pentingkan adalah memperoleh ijazah memperoleh ijazah dalam pendidikan formalnya tanpa mereka peduli seperti apa akhlak dan akidah anaknya apakah anaknya mendapat penghasilan dan makan dari yang haram apakah anaknya berbicara dengan kata-kata keji dan yang tidak terhormat, apakah anaknya mengganggu dan mendolimi orang lain, semua itu tidak diperhatikan, bahkan tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Yang terpenting bagi mereka adalah ijazah dalam pendidikannya. Hal ini merupakan kesalahan besar karena sesungguhnya akidah dan akhlak adalah segala-galanya bahkan itu jauh di atas ijazah dan bahkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan wa tariqatul ab ma'al الأولاد yumkin hasruha fi طريقتين اثنتين الطريقة الأولى طريقة التوجيه أي أن يتحدث الأب مع الولد أو يعني مع الابن أو البنت أن يتحدث معهما بالخطاب وأن يشد أحيانا إذا احتاج إلى الشدة وأن يلين أحيانا إذا احتاج إلى اللين وأن يظهر للولد أنه يحبه ويشفق عليه وأنه سيذكر ثمار هذه التربية إذا كبر وصار شابا صار كبيرا سيذكر تربية الأب ويقول رحم الله والدي الذي رباني على هذه الأخلاق الحسنة فالأب لا ينبغي أن يلين مع الولد يكون لينا دائما ولا ينبغي أن يشد دائما فيكون شديدا دائما ينبغي أن يتوسط وأحيانا أو صح أنه لا يضربه دائما ضربا بحيث أنه دائما يستخدم العصا بل أحيانا يستخدم معه أسلوب الخطاب والحوار فيخاطبه ويقول له يا ولدي أنا أريد منك كذا وكذا وهذا لمصلحتك أنت وستعرف ثمرة هذا الأمر فيما بعد إلى غير ذلك وأنني مشفق عليك أحب لك الخير لا أريد من الناس أن يتكلموا عنك وانظر إلى فلان لما خرج عن الطريق الصحيح ماذا حصل له وكيف ضاع وكيف كذا وكذا لا بأس أن يضرب له ببعض الأمثلة حتى يعتبر ويستفيد فخطاب الأب مع الولد لا بد يتنوع ليس ضربا دائما قد يستخدم الضرب وقد يخاطب بحوار قد يشد وقد يلين على حسب الحاجة والأمر الثاني الأسلوب الثاني للتربية القدوة يعني الأب لا يحتاج أن يشرح لوالده, لولده الولد نفسه يقتدي بالأب يعني مثلا إذا رأى الولد أباه مسارعا إلى الصلاة تجد الولد يسارع للصلاة إذا رأى الولد أباه كسولا في شأن الصلاة نشأ كسولا إذا رأى الولد أباه يدخن تعلم التدخين إذا رأى الولد أباه آه، يتحدث مع النساء ويضحك معهن ويسترسل والأمر عنده عادي نشأ الولد على ذلك فإذا عندنا طريقتان طريقة التوجيه طريقة القدوة فليعمل الأب حسابه لهذا الأمر Adapun cara yang hendaknya ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anaknya bisa kita ringkas menjadi dua cara. Yang pertama adalah dengan tauji, dengan memberikan pengarahan, menyampaikan pencerahan, nasihat, bimbingan kepada anaknya, disampaikan dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik, baik itu kepada putranya ataupun putrinya. Mungkin terkadang orang tua berlemah lembut dalam penyampaiannya Mungkin pula terkadang jika memang dibutuhkan agak keras dalam penyampaiannya. Tetapi yang terpenting bagaimana dia menampakkan kepada si anak bahwa semua itu karena kecintaan dia kepada anaknya, karena kepeduliannya kepada anaknya, dan si anak akan mengingat bahwa semua itu penting bagi masa depannya kelak dikala dia dewasa dikala dia telah menjadi orang besar bahwa dia akan ingat orang tuanya dan mendoakan baik bagi orang tuanya Allah merahmati orang tuaku yang telah mendidik aku dulu ketika kecil begini dan begini sehingga ketika aku dewasa aku berada dalam kebaikan aku dalam ketaatan semua itu adalah hasil jeripaya dan pendidikan orang tua tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua janganlah terus-menerus lembek berlemah lembut kepada anaknya. Tetapi pula janganlah dia keras terus-menerus kepada anaknya, memukulnya atau menyakitinya. Tetapi sampaikan dengan bahasa yang bijak, dengan tutur kata yang baik, semua itu untuk kemaslahatan anaknya, bahwa dia sayang dan sangat cinta peduli kepada anaknya untuk menjadi anak yang baik. Demikianlah orang tua mendidik dan memberi bimbingan pencerahan kepada anaknya. Sampaikan kepada anakmu bahwa engkau lakukan semua ini agar dia tidak dicela oleh orang lain, tidak menjadi bahan pergunjingan orang lain bahwa fulan begini dan begini karena buruk dan jeleknya. Contohkan kepadanya, tidak mengapa teman-temannya Jangan engkau jadi seperti pula. Lihat pula Temanmu. Bagaimana dia begini dan begini pada akhirnya. Dibenci oleh orang. Dicela oleh orang. Karena kejelekan-kejelekannya. Ada pun cara yang kedua adalah kudwa hasanah. Dengan tauladan dan contoh baik kepada anak-anaknya. Bahkan tidak perlu orang tua itu menjelaskan kepada anaknya dengan tutur kata dan pembicaraannya. Namun si anaklah yang melihat secara langsung bertoladan meniru contoh baik dari orang tuanya. Jika si anak melihat sendiri bagaimana bapaknya mementingkan sholat bangun dan cepat-cepat ke masjid sholat berjamaah, tentunya si anak akan terdorong meniru, mencontoh orang tuanya. Cepat-cepat pula dia ke masjid dan mementingkan sholatnya berjamaah. Demikian pula jika si anak melihat orang tuanya malas-malasan dalam sholat, enggan keluar dari rumah sholat berjamaah di masjid mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda pelaksanaan sholatnya maka si anak pun akan mencontoh dan meniru bermalas-malasan dalam sholatnya seperti orang tuanya begitu pula jika orang tuanya merokok si anak pun akan meniru belajar merokok seperti orang tuanya demikian pula jika dia melihat bapaknya kurang dalam menjaga pergaulan, berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya, tertawa dengan mereka, bersama mereka, maka seperti itu pula anak-anaknya akan meniru. Maka dua perkara ini hendaknya diperhatikan benar oleh orang tua, terutama bapaknya seorang ayah untuk memperdulikan dan mengingat pengaruhnya begitu besar dua perkara ini dalam pendidikan dan pembenahan anak-anakmu. وأمر ثالث وهو من أعظم الأسباب في سعادة الزوجين الزوج والزوجة وهو أن يعرف كل واحد منهما حق الآخر الزوجة تعرف حق الزوج والزوج يعرف حق الزوجة نبدأ أولا بحق الزوج ما هو حق الزوج على الزوجة نبدأ أولا بحق الزوج ما هو حق الزوج على الزوجة حق الزوجة على الزوج عظيم كبير ليس ليست حقوق الزوجة والزوج متساوية حق الزوج أعظم حق الزوج أعظم لأنه المسؤول عنها مسؤول عنها ينفق عليها ومسؤول عن توجيهها مسؤول عن إرشادها مسؤول عن حمايتها مسؤول عن منعها مما أو عما يضرها فحق الزوج عليها عظيم فيجب عليها أن تخدمه تطبخ له الطعام تكنس له البيت تهيئ له الجو المناسب في البيت تربي له الأولاد تجيبه إلى فراشه أي إذا دعاها تجيبه إلى فراشه فمسألة الجماع راجعة إلى تحديد الرجل هو الذي يطلب زوجته يعني للأسف فرطت كثير من النساء بهذه الواجبات فأصبحت قاسية مع زوجها ربما طلب منها شيئا من الطعام ترفض ربما طلب منها أن تكنس شيئا أو تغسل ثوبا ترفض ربما طلبها أن تأتي إلى فراشه ترفض وتحدد له الوقت هي تعال في الساعة الفلانية وهكذا ولا شك أن هذا غلط كبير النبي صلى الله عليه وسلم جاءه معاذ معاذ بن جبل ذهب إلى الشام ثم جاء إلى المدينة فأول ما جاء سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا قال لما تفعل هذا يا معاذ قال يا رسول الله جئت الشام فوجدت النصارى يسجدون لعلمائهم فقلت نبينا أولى بالسجود فقال لا تفعل هذا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها فهذا أمر مهم جدا أن تعرف المرأة حق الزوج لا تضع رأسها برأس زوجها تعانده يضع كلمة فتضع يعني رأيا آخر أو أو يتكلم بكلمة فترد عليه بعشر كلمات هذا لا ينبغي بل يجب على المرأة أن تعرف حق الزوج وبالنسبة لحق الزوجة أيضا حق الزوجة عظيم على الزوج سنأتي عليه إن شاء الله تعالى Adapun yang ketiga dari perkara yang sangat menentukan untuk sebab kebahagiaan hidup berumah tangga bagi pasangan suami istri adalah agar masing-masing dari mereka suami maupun istri mengerti dan menjaga serta menunaikan hak-hak yang lainnya. Seorang suami punya hak dan punya kewajiban agar itu dimengerti oleh istrinya, dijaga. Demikian pula istri punya hak, punya kewajiban agar itu pula dimengerti dan dijaga oleh suaminya. Maka masing-masing memiliki hak yang tidak sama, tidak sebanding hak seorang suami dengan hak seorang istri. Hak seorang suami lebih besar dari hak istrinya. Hal itu karena seorang suami Allah jadikan sebagai penanggung jawab atas istrinya. Dia yang membimbing, dia yang mengarahkan, dia yang melindungi, dia yang mencukupi, dia pula yang menjaga istrinya dari segala yang akan memadorotkannya. Maka dari hak seorang suami yang untuk dimengerti dan ditunaikan oleh istri adalah untuk berkhidmat kepada suaminya. Berkhidmat dalam batasan-batasan kemampuannya. Baik itu urusan memasak, menghidangkan makanan yang layak untuk suaminya. Demikian pula pengaturan rumahnya, membersihkan rumahnya, dan merapikan segalanya sehingga sang suami nyaman dan merasa senang di dalam rumah. Demikian pula pendidikan anak-anaknya selama di rumah. Hal itu termasuk pula bagaimana seorang istri wajib menuruti dan menjawab ajakan suaminya jika diajak ke tempat tidurnya untuk memenuhi kebutuhan biologis sang suami. Hal ini menjadi perkara yang sangat kita sayangkan karena terkadang banyak dari para istri dari kalangan kaum wanita ini yang melalaikan dan meninggalkannya sehingga dia menjadi seorang istri yang berani kepada suaminya menolak apa yang menjadi tuntutan atau permintaan sang suami enggan untuk membersihkan rumahnya tidak mau memasak dan menyiapkan makanan untuk suaminya bahkan pula dia menolak ketika diajak oleh sang suami ke tempat tidurnya untuk berhubungan suami istri di dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau datang dari negeri Syam begitu beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau sujud kepada Rasulullah maka itu diingkari oleh Rasulullah beliau pun terkejut beliau katakan apa-apaan ini wahai Mu'ad maka beliau sampaikan aku melihat di Syam orang-orang Nasoro sujud kepada para pendetanya, maka aku menganggap Rasulullah lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Maka Rasulullah melarang sujud kepada selain Allah. Kemudian beliau katakan, kalau saja aku memerintah seseorang sujud kepada orang lain, pastilah aku akan memerintah wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami itu kepada dirinya. Dengan demikian, janganlah seorang istri congkak kepada suaminya, berani membentak dan menolak suaminya. Jika sang suami berbicara dengan satu kata, janganlah kemudian dia membantahnya dengan sepuluh kata Demikian perkara yang hendaknya diperhatikan selalu oleh seorang muslimah yang menjaga agamanya. وأما بالنسبة لحق الزوجة على الزوج أيضا حقها عظيم فحقها أن يطعمها الزوج بمعنى أن ينفق عليها وحقها كذلك أن يكسوها أن يأتي لها بكسوة وحقها أيضا أن يسكنها في بيت مناسب وأيضا حقها عليه أن يحنو عليها أن يكون لطيفا مترفقا لأن هذه المرأة مرأة ضعيفة تحتاج إلى من يعينها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن جئت تقيمه كسرته وإن تركته تركته أعوج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بحال المرأة من أجل آه، احتقارها أو من أجل التقليل من شأنها إنما أخبرنا بذلك لنصبر عليها ولنتحملها ولنعلم أنها قد تغضب من شيء يسير سهل فيجب على الرجل أن يتحملها أن يكون صدره واسعا لها يتحملها يصبر عليها والمرأة كذلك تحتاج إلى رفق ولطف في الكلام لأن بعض الرجال شديد في كلامه مع زوجته قاسي في الألفاظ ربما اعتبر المرأة مثل أي شيء في البيت مثل غسالة مثل ثلاجة مثل طباخة أو غير يعني اعتبرها متاع من الأمتعة هذا غلط ويجب على الرجل أن يعتبرها آدمية لها حقوق وعليها واجبات وهكذا يجب عليها يجب عليه أن يتكلم معها برفق النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكذلك إذا اشتد العمل مع المرأة أحيانا قد يكون هناك عمل شديد مع المرأة في البيت طبخ ومذاكرة للأولاد وضيوف ومثلا آه، ثياب كثيرة تحتاج إلى غسل فلا حرج من أن يساعد الرجل زوجته في بعض الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يساعد زوجته يساعدها وبعض الناس يحتقر مثل هذا الصنف يقول ايش انت مراه هذا شغل المرأة أنت عندما تفعل هذا هل أنت من النساء يقال له هذا غلط هذا غلط النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتعاون مع الزوجة لا بأس بهذا بل من علمائنا وفضلائنا من ذكروا في سيرته أنه ربما احتاج القهوة فيقوم بطبخ ذلك في بيته بنفسه فيحتاج الرجل أن يكون لطيفا مع أهله ومع زوجته نعم Adapun tentang hak seorang istri Hak seorang istri juga tentunya besar Agar diperhatikan dan ditunaikan dengan baik oleh suaminya Yaitu Agar seorang suami mencukupi kebutuhan nafkah dan belanja istrinya, memberinya makan dengan makanan yang layak, memberinya pakaian dengan pakaian yang layak, dan memberi dia tempat tinggal, juga tempat tinggal yang layak, agar pula seorang suami berbicara dengan istrinya, bermuamalah dengannya dengan cara yang penuh dengan kelemah lembutan dengan penuh kasih sayang karena wanita adalah makhluk yang lemah yang Allah ciptakan sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang di atas adalah yang paling bengkok jika engkau usahakan untuk dia lurus kamu paksa maka akan patah jika kamu biarkan maka dia akan tetap dalam keadaan bengkok. Rasulullah sebutkan ini bukan untuk meremehkan seorang wanita. Bukan untuk menghinakan seorang wanita. Tetapi agar suaminya lebih bersabar. Lebih bersabar dalam bermuamalah dengannya. Agar suaminya lapang dada mendapati kekurangan-kekurangan istrinya karena mungkin saja seorang wanita akan marah atau tersinggung hanya karena perkara kecil dan sepele maka hendaklah seorang suami lebih bersabar dalam menghadapinya perkara ini pula hendaknya diingat oleh para suami agar dia tidak keras tidak kasar dalam perilakunya kepada suaminya agar dia tidak menganggap istrinya sebagai benda mati layaknya apa yang ada di rumahnya kulkas atau almari dan semisalnya dia adalah manusia pasangan hidupmu hormatilah dan muliakanlah dengan cara yang baik Rasulullah SAW sebutkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku terkadang seorang istri mendapati tugas berat di dalam rumahnya mungkin rumah yang sedang dalam keadaan sangat kotor Mungkin pula pakaian yang menumpuk, pakaian kotor, atau membantu belajar anak-anaknya dan pekerjaan-pekerjaan rumah yang semisalnya. Di saat itu tidak mengapa, bahkan baik untuk seorang suami membantu istrinya meringankan tugas dan pekerjaan rumahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu Terkadang masuk rumah beliau membantu tugas-tugas dan pekerjaan istri beliau di dalam rumahnya. Sebagian orang menganggap itu aib, menganggap itu kerendahan dan kehinaan bagi seorang lelaki. Bahkan mereka katakan, apakah engkau ini perempuan lelaki tapi mengerjakan pekerjaan perempuan di dalam rumah? Semua ini tidak benar. Pernyataan yang salah karena Rasulullah sendiri justru melakukannya membantu istri-istri beliau dalam pekerjaan rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula setelah beliau para ulama kita dari biografi sebagian mereka disebutkan terkadang mereka sendiri turun tangan masuk dapur bikin kopi dan semisalnya meringankan tugas dan pekerjaan istri di dalam rumahnya. وأختم بنصيحة مهمة للزوج أنه يجب عليه أن يحرص على تثقيف زوجته وتوعيتها وتعليمها وتوضيح الأحكام الإسلام بالنسبة لها فيعلمها لأن بعض النساء قد تذهب إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين وتذهب إلى الساحرات وربما تذهب إلى الأعراس وتكون متبرجة متزينة تظهر للرجال وربما تخالط الكافرات من غير المسلمين وربما يحصل منها شر عظيم بسبب أن الزوج مقصر في توضيح أحكام الإسلام لها لا يعلمها لا يبين لها يجب على الزوج أن يعلم الزوجة العقيدة الصحيحة وأن يبين لها وأن يحذرها من كل شر وأن يدلها على كل خير هذا قبل وأكرر أيضا شكري لربي سبحانه وتعالى فله الحمد والمنة الذي يسر لي أن ألتقي بكم وأشكركم جميعا وأشكر أخي أستاذ أسامة حفظه الله أسامة الكثيري وشكر الله القائمين على المسجد وأيضا لا نشكر لا ننسى أن نشكر الدولة دولة أندونيسيا وفقها الله لكل خير وأعانها الله وسددها الله هذا والحمد لله رب العالمين Sebagai penutup Aku menasehatkan nasihat penting untuk kita semua agar seorang suami terus menerus peduli dan memperhatikan istrinya dalam pendidikannya, dalam terbiahnya, membenahi akidah, ibadah dan akhlak istrinya. Ajarkan kepada istri hukum-hukum Islam, ajaran syariat Allah Hal ini sangatlah penting karena terkadang seorang istri, seorang wanita ketika menghadapi masalah, ketika ada problem, sebagian mereka lari mendatangi para dukun, tukang sihir, tukang tenun dan yang semisalnya. Atau demikian pula sebagian wanita, sebagian istri bertabarruj mempersolek dirinya sedemikian rupa keluar dari rumahnya, menampakkan kecantikannya, menggunakan wewangiannya, atau sebagian mereka berteman dengan orang-orang wanita yang jelek dan rusak agamanya, jelek akhlaknya, wanita-wanita fasik, atau bahkan wanita-wanita kafir, sehingga dia terjerat dalam banyak kemaksiatan, melakukan banyak dosa. Oleh sebab itu, kewajiban seorang suami untuk terus-menerus tanpa henti membimbing, menasehati, mengingatkan dan menjaga istri-istrinya. Jika seorang suami melalaikan perkara ini atau kurang dalam perhatiannya kurang dalam kepeduliannya mengawasi dan mendidik, menjaga istrinya, maka sang istri akan terjatuh dalam kejelekan yang sangat besar dalam kemaksiatan dan dosa wal billah. Maka pada akhirnya kembali aku ulang rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepadaku dan mempermudah untukku sehingga bisa bertemu bertatap muka dengan antum semua. Demikian pula tidak aku lupakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dan takmir masjid ini. Demikian pula tidak lupa aku bersyukur dan banyak berterima kasih kepada negeri ini dan segenap pemerintahnya yang telah mempermudah untuk kami datang dan berziarah, memberi kepada kami tempat dan waktu untuk bernasehat dan memberi pencerahan kepada saudara-saudara kami. Semoga semua ini menjadi timbangan amalan kebaikan mereka di hari kiamat kelak. Demikian pula, aku bersyukur dan terima kasih kepada antum semua kepada ikhwah semua yang telah hadir yang telah memberikan waktu dan mau mendengar dari awal hingga berakhirnya acara ini semoga ini semua diberkahi dan bermanfaat untuk kita semua wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa khairan syekhana Ali Asy-Syarafi khairal jazaa wa ahsanallahu ilaihi وبارك في علمه وعمره وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته